wal Ishrun Dosa besar yang ke-22 Yaitu Al-Hulul minal ghanimah Hulul terhadap Ghanimah Yaitu harta rampasan perang Maksudnya adalah melakukan khianat terhadap harta rampasan perang sebelum harta tersebut dibagikan. Khianat di dalam masalah harta ini bukan hanya pada harta rampasan perang, tapi juga mimbaitil mal wa minaz zakah. Di dalam atau terhadap harta yang terdapat di dalam baitul mal atau harta baitil mal maupun harta zakat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada kita di dalam kitabnya innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat khianat. Orang-orang yang berbuat khianat termasuk diantaranya adalah khianat di dalam masalah harta di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita atas bahaya dari e, perbuatan ghulul ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 161 Wa ma kana linabiyyin ay yaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah summa فكل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan balasan yang setimpal dan mereka sama sekali tidak dianiaya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala membersihkan nabinya dari perbuatan hulul. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang melakukan hulul yaitu khianat terhadap harta rampasan perang bahwa dia akan membawa harta yang diambilnya secara khianat itu pada hari kiamat. Kemudian dia akan diberi balasan yang setimpal atas apa yang telah ia kerjakan dan mereka sama tidak akan dicurangi dan dianiaya. Yaitu mereka tidak akan menanggung akibat kecuali dari perbuatan mereka sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan kepada kita yang mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami lalu menyebutkan tentang hulul tentang khianat dalam urusan rampasan perang dan beliau membesar-besarkan penyebutannya dan menganggapnya sebagai sebuah urusan yang besar beliau bersabda La ulfiyanna ahadakum yawmal qiyamah ala raqabatihi farasun lahu hamhamah. Yaqulu ya Rasulullah, aghithni. Fa'akul, fa'akul la amliku laka syai'an. Qad ablaqtuka wa ala raqabatihi ba'irun lahu raga. Yaqul ya Rasulullah, aghithni. Fa'akul la amliku laka syai'an. Qad ablaqtuka. Au ala raqabatihi riqa'un فيقول يا ya Rasulullah أغثني faakul la أملك لك شيئا قد أبلغتك Nabi mengatakan jangan sampai aku bertemu dengan seseorang dari kamu pada hari kiamat dengan memikul kuda di atas pundaknya yang mengeluarkan suara dengkingan seraya memanggil ya Rasulullah tolonglah aku maka aku jawab aku tidak akan dapat menolong kamu sedikit pun dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Bukankah aku telah memperingatkan kepadamu? Atau jangan aku dapati seseorang yang memikul unta di atas pundaknya yang bersuara. Seraya berseru ya Rasulullah tolonglah aku. Maka aku menjawab, aku tidak dapat menolongmu dari siksa Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Bukankah aku telah memperingatkan kepadamu atas seorang yang memikul kain-kain yang berkibar-kibar lalu berseru ya Rasulullah tolonglah aku maka aku jawab aku tidak dapat menolongmu dari siksa Allah sedikit pun bukankah aku telah memperingatkan kepadamu ini hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang melakukan khianat terhadap harta rampasan perang baik itu berupa kuda, unta ataupun baju atau kain atau baju, maka dia akan memikul apa yang yang telah dikhianatinya itu pada hari kiamat. Yaitu dia akan merasakan akibat dari perbuatannya. Dia akan mendapatkan balasannya setimpal dari apa yang telah dilakukannya. Diriwayatkan dari Abu uh, Ubadah bin Samit yang mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami yaitu pada peperangan Hunain dengan bersutrah pada seekor unta dari harta rampasan perang. Kemudian beliau mengambil sesuatu dari unta tersebut. Beliau mengambil sehelai bulunya dan meletakkannya di antara dua jari beliau. Kemudian beliau berkata, "Ya ayuhan nas, inna hadha min ghanaimikum addul khayta wal makhir wal mikhyata." فما فوق ذلك فما دون ذلك فإن الغلول عار على ala يوم القيامة qiyamah والنار wa nar. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya ini adalah bagian dari harta rampasan perang kalian. Ini adalah bagian dari harta rampasan perang kalian. Serahkanlah benang maupun kain ataupun apa saja yang lebih mahal atau murah dari itu. Karena gulul merupakan celah, kehinaan, dan azab terhadap pelakunya pada hari kiamat. Di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa walaupun barang ghanimah itu adalah barang yang murah harganya, walaupun ya sebatang jarum atau atau ataupun sehelai benang, kalau ia merupakan harta rampasan perang maka itu tidak boleh kita ambil sebelum dibagikan itu tidak boleh digunakan sebelum dibagikan. Tidak boleh kita khianati dengan mengambilnya diam-diam tanpa persetujuan dari imam, tanpa persetujuan dari pemimpin. Demikian ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innal ghulul ar ala ahli yaumil qiyamah. Karena sikap gulul, perbuatan gulul itu merupakan celaan atau kehinaan dan azab terhadap pelakunya pada hari kiamat arun wasanarun, wanar. merupakan celah, merupakan kehinaan dan merupakan adab neraka api yang akan membakar pelakunya pada hari kiamat kelak. Demikian ikhwanifiddin para pendengar yang berbahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan yang keras kepada kepada umatnya, ya dari berkhianat di dalam urusan harta rampasan perang. Ada diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma ia mengatakan seorang yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga barang-barang ya yang bernama Kirkirah. Ya, ia adalah seorang laki-laki yang bernama Kirkirah. Lalu ia mati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, ia berada dalam neraka. Maka orang-orang pun terkejut. Maka mereka pun memeriksanya dan melihat keadaannya. Ternyata mereka dapati kirkirah ini telah mencuri jubah dari harta ghanimah. Ia telah mencuri, ia telah mengambil secara diam-diam ya sebuah jubah atau ya sepasang jubah ya dari harta ghanimah. Demikian ya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akibat dari perbuatan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan huwa finnar. Ia berada di dalam neraka. Waliyadzubillah. Demikian juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ia mengatakan pada hari peperangan Khaybar datanglah beberapa orang sahabat Nabi dan berkata, "Fulan mati syahid. Fulan mati syahid." yaitu si fulan telah terbunuh di medan perang. Si fulan telah gugur di medan perang dan memperoleh syahid. Hingga ketika melewati jenazah seorang lelaki mereka berkata, "Fulan telah gugur sebagai syahid." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kalla inni ra'aituhu finnar." Sungguh tidak demikian. Aku telah melihatnya di dalam api neraka. Maka dari itu kita tidak boleh menjazmkan eh, seorang itu dengan sebutan syahid kecuali dengan mengatakan menyebutkan sigah taklik yaitu insya Allah fulan syahid insya Allah tapi memastikannya sebagai syahid ini tidak eh, dibenarkan karena kita tidak tahu apa keadaannya, bagaimana keadaannya, bagaimana dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan kala inni ra'aituhu finnar tidak demikian. Sungguh aku telah melihatnya dalam api neraka. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada nabinya bahwa ternyata tempat orang itu bukan di sorga, tapi di neraka. Kenapa? Fi burdatin ghallaha au abaatin. Ya, karena sebuah burdah, itu kain burdah, itu kain yang bergaris hitam, disebut juga syamlah atau namrah, atau jubah yang telah ia curi, yaitu ia telah ambil diam-diam, ia ambil secara diam-diam dari harta rampasan perang. Rasulullah saw Alaihi Wasallam mengatakan ini sebagai peringatan satu informasi, suatu eh, berita dari Rasulullah saw Alaihi Wasallam ya tentunya bersumber dari wahyu ya karena Rasulullah tidak berkata dengan hawa nafsu melainkan wahyu yang telah diberikan Allah kepada beliau beliau menginformasikan bahwa tidak seperti sangkaan kalian bahwa laki-laki itu adalah mati syahid seperti yang kalian katakan tapi dia berada di dalam neraka Ini ra'aituhu finnar ia berada dalam neraka karena dia telah mencuri, dia telah mengambil secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam, ya sebuah kain atau jubah yang ia curi ya dari harta rampasan perang. Demikian ikhwan fiddin para pendengar yang budiman. Coba lihat orang ini, dia telah berjuang, dia telah berjihad dan dia telah gugur di medan perang, akan tapi semua itu buyar, semua itu hilang disebabkan satu perbuatannya, yaitu dia telah melakukan hulul terhadap harta rampasan perang. Dia telah mengambil sesuatu dari harta rampasan perang sebelum harta-harta itu dibagikan. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Khaybar. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kami. Namun kami tidak memperoleh emas dan perak dari harta ghanimah. Kami hanya memperoleh barang-barang, makanan dan pakaian. Kemudian kami berangkat menuju lembah. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didampingi seorang budak milik beliau yang dihadiahkan oleh seorang laki-laki dari suku Juzam bernama Rifa'ah bin Zaid dari Bani Duaib. Ketika kami singgah di lembah tersebut, budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membereskan kendaraan beliau. Tiba-tiba ia terkena lemparan anak panah, sehingga menyebabkan kematiannya. Kami berkata, beruntunglah ia, beruntunglah budak ini. Ia telah mendapatkan syahid, ya Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, beliau berkata, "Kalla, wallahi nafsu Muhammadin biyadih, inna shamlata taltahibu alaihi naran, akhadaha min al-naim yawma khaybar, lam tusibhal maqasim." Sekali-kali tidak, demi Allah, yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sesungguhnya sepotong kain yang ia curi yang ia ambil diam-diam dari harta ghanimah pada peperangan Khaybar telah membakar dirinya sedangkan ia tidak mendapat mendapat bagian dari harta itu yaitu harta itu bukan merupakan bagiannya namun dia ambil secara sembunyi-sembunyi dari harta rampasan perang dari harta rampasan perang maka orang-orang pun terkejut mendengar itu orang-orang pun terkejut ya Lalu datanglah seorang laki-laki dengan membawa satu atau dua utas tas sepatu. Yaitu ia sudah mengambilnya dari harta wanima, Sedang ia tidak memiliki bagian darinya. Lalu ia berkata, Wahai Rasulullah, aku telah mengambilnya pada peperangan Khaybar. Ya, maka dengan kejadian itu orang-orang yang merasa telah mengambil harta ya tanpa haknya yang, yang merasa mengambil harta tanpa haknya mengembalikan ya harta-harta tersebut. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syirakun min narin au syirakani min nar." Seutas tali sepatu dari api neraka atau sepasang tali sepatu dari api neraka. Yaitu kalau ia tidak mengembalikan harta itu, maka tali sepatu itu menjadi api neraka yang akan membakarnya pada hari kiamat. Tali sepatu itu akan menjadi uh, api neraka, jadi api yang akan membakarnya pada hari kiamat. Demikianlah ikhwan fiddin para pendengar yang berbahagia. Jadi dari dari kisah-kisah tersebut, dari hadis-hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa hulul itu diharamkan dan sangat keras pengharamannya karena ancamannya adalah arun wasanarun wanar ya celaan kehinaan itu di dunia dan juga nar yaitu api neraka pada hari kiamat. Dan itu menunjukkan bahwa perbuatan ini termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Jadi gulul itu adalah berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Ya, bukan bukan hanya harta rampasan perang, tapi juga harta-harta ya milik umat lainnya seperti harta Baitul Mal, atau harta zakat sebelum harta itu dibagikan. Nah demikian. Dan juga di dalam urusan harta umat, ya ini juga termasuk gulul Ya, jadi korupsi itu termasuk gulul Ya, korupsi itu termasuk gulul. Demik, e, eh, disebutkan demikian karena ia mengambilnya secara sembunyi-sembunyi. Ya, mengambilnya secara diam-diam. Yang mana barang itu bukan merupakan haknya, bukan merupakan bagiannya, ya, bukan merupakan bagiannya. Nah, jadi barang siapa mencuri sesuatu atau mengambil sesuatu secara diam-diam, maka dia akan memikulnya di atas pundaknya dan Allah akan membongkar aibnya di hadapan makhluk-makhluknya dan Allah Subhanahu wa taala akan membakarnya dengan barang yang telah diambilnya pada eh, hari kiamat nanti. Demikianlah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, barang siapa mengembalikan kepada imam atau kepada pemimpin apa yang telah dicurinya eh, setelah pembagian, maka dosanya tidaklah gugur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis eh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang di atas tadi, ya. Bahwa dosanya tidak gugur hingga ia bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang melakukan korupsi atau uh, hulul maka pertama dia telah melakukan dosa besar ya dan dosa itu tidak hapus kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dia wajib mengembalikannya. Ya, dia wajib mengembalikannya. Ya. Yang mana taubatnya ya perkara pertama itu taubatnya tidak akan eh, sah, tidak akan sempurna hingga dia mengembalikan harta itu kepada negara atau kepada imam atau kepada pemimpin. Ya, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya bahwa dosanya itu tidak akan gugur hingga ia mengembalikannya. Ya, dia wajib mengembalikannya ya kepada uh, negara atau kepada imam khonifuddin. Bahkan ya ke kehinaan yang diisyaratkan di dalam hadis ya di dalam hadis Nabi mengatakan arun wasanar itu adalah celah dan kehinaan ya itu di dunia. Ya bentuk kehinaan itu adalah salah satunya imam boleh tidak mensolatkan atau pemuka agama, tokoh masyarakat, boleh tidak mensolatkan jenazah atau disyariatkan untuk tidak mensolatkan jenazah orang-orang yang telah melakukan hulul, orang-orang yang telah melakukan korupsi, ya. Ini adalah hukuman sosial kepada mereka. Ya, nah demikian yaitu uh, imam ataupun pemimpin ataupun eh, tokoh-tokoh uh, tokoh -tokoh masyarakat, alim ulama, orang-orang soleh disyariatkan untuk tidak menyolatkan jenazah orang yang melakukan korupsi atau gulul. Nah ini berdasarkan hadis Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan ya sahabat yang wafat pada peperangan Khaybar. Lalu mereka mengabarkan berita kematiannya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, salatkanlah eh, jenazah teman kalian ini. Salatkanlah jenazah teman kalian ini. Maka berubahlah wajah orang-orang yang mendengar sabda Nabi tersebut. Ya mereka tidak tahu kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau atau menolak menyolatkan jenazahnya. Ya mereka bingung ataupun heran kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak menyolatkan jenazahnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan kepadanya kepada mereka. Inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Sesungguhnya teman kalian ini telah melakukan hulul ya terhadap sewaktu jihad sabilillah. Ya, teman kalian ini telah melakukan hulul sewaktu dia berjihad sabilillah. Fafatasna, maka kami pun memeriksanya. Ya, fafatasna mata'ahu, fawajadna kharazan min kharazi Yahud la yusawi dirhamaini. Kami memeriksanya ternyata kami temukan ya batu cincin milik orang Yahudi yang harganya tidak lebih dari dua dirham. Yang harganya tidak lebih dari dua dirham. Ya, ternyata ia telah melakukan korupsi terhadap harta rampasan perang. Dan harta yang dicurinya itu bukanlah besar, bukanlah banyak. Ya, hanya sebuah batu cincin milik orang Yahudi yang harganya tidak lebih dari dua dirham. Demikian Khonifuddin, coba lihat orang ini, sungguh tragis nasibnya, dia telah e, berjihad di jalan Allah, ya bahkan dia telah gugur. Nabi, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan tidak mau menyolatkan jenazahnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya bahwa teman kali ini telah melakukan hulul, ya gara-gara dua dirham ia masuk ke dalam api neraka ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an ya gara-gara dua dirham ia masuk ke dalam api neraka ya jadi barang yang dicurinya itu barang yang dikhianatinya itu hanyalah berharga dua dirham saja namun gara-gara itu dia ter, terjungkal masuk terjerumus ke dalam api neraka wal iyadzubillah demikianlah para pendengar yang berbahagia jadi ini merupakan satu celaan arun wasanar. Ya, celah dan kehinaan bagi orang-orang yang melakukan hulul atau korupsi pada hari kia, eh, pada eh, di dunia yaitu eh, para tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh agama ya disyariatkan untuk tidak menyolatkan jenazahnya. Dan berkaitan dengan harta rampasan perang ini, ya para pendengar yang berbahagia, bukan hanya mengambilnya diam-diam saja yang diharamkan atau eh, dilarang. Bahkan memanfaatkan sesuatu dari harta ghanimah sebelum dibagikan juga dilarang. Ya, walaupun itu menjadi bagian kita. Tapi kalau belum dibagikan itu tidak boleh dimanfaatkan, ya, eh, dilarang untuk memanfaatkannya hingga dibagikan harta itu. Ruwayfi bin Thabit al-Ansari telah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yasqiyanna ma'ahu walada ghairihi." Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala ya'khudanna dabatan minal ghana'i minal maghanimi hatta idza ajafaha raddaha min fil ghanaim. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yalbasanna thawban minal maghanimi minal maghanimi hatta idza akhlaq akhlaqahu raddahu ya raddahu fil fil maghanim Nabi mengatakan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat janganlah ia tumpahkan air maninya kepada benih orang lain itu jangan jangan dia jangan ya ini jangan dia mencampuri tawanan wanita yang hamil itu maksudnya ya la yaskian nama ahu jadi eh, budak-budak wanita tawanan perang itu tidak yang hamil itu tidak boleh dicampuri hingga eh, menjalani istibra yaitu telah menjalani satu kali haid. Nah, kemudian Nabi mengatakan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah ia mengambil eh, binatang ternak dari harta ghanimah lalu ia tunggangi. Sehingga apabila binatang itu sudah lemah, ia kembalikan lagi ke ke, ke harta rampasan ia kembalikan lagi harta tersebut yaitu setelah dipakainya setelah binatang itu lemah ia kembalikan lagi ke harta ghanimah nah kemudian Nabi mengatakan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir janganlah ia kenakan pakaian dari harta ghanimah sehingga apabila pakaian itu sudah usang, ia kembalikan lagi. Nah demikian ya Khanifuddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya Asyaukani mengatakan di dalam Nailul Autar, hadis ini merupakan dalil bahwa tidak halal, tidak boleh bagi para mujahidin menjual sesuatu dari harta ghanimah sebelum dibagikan. Karena hal itu termasuk gulul. Ya, telah diriwayatkan dalam beberapa hadis sahih yang berisi larangan ya terhadap hal itu. Itu tidak halal juga mengambil uh, pakaian dari harta ghanimah lalu ia pakai hingga apabila sudah usang ia kembalikan lagi atau menunggangi hewan tunggangan dari harta ghanimah hingga apabila hewan itu sudah usang uh, sudah lemah ia kembali ia mengembalikannya. Sebab perbuatan itu merugikan seluruh orang yang memiliki saham dari harta ghanimah tersebut dan juga merupakan tindakan kesewenang-wenangan terhadap orang-orang yang punya bagian dari harta itu tanpa seizin mereka. Demikian ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian pula ya, ya kita dilarang menggunakan harta negara yang mana e, harta itu bukan merupakan bagian dari kita, walaupun nanti dengan niat akan dikembalikan. Ya karena itu termasuk kulul, termasuk korupsi. Karena orang-orang yang korupsi sekarang mengatakan wah ini harta saya gunakan dulu, nanti nanti saya kembalikan harta tersebut. Ya, nah demikian. Dan juga dilarang menggunakan harta negara ya, secara sewenang-wenang. Misalnya mobil dinas digunakan untuk selain dinas, ya digunakan untuk berlebaran, berhari raya hingga kita lihat sekarang ini banyak juga ya plat-plat merah yang berhari raya. Ya, nah itu termasuk pemanfaatan sesuatu tidak pada tempatnya dan itu termasuk tatfif ya Allah Subhanahu wa taala telah mengancam wailun lil mutaffifin termasuk bentuk kecurangan dan khianat. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian juga berkaitan dengan masalah ini haram kita menerima uang suap ya ya di dalam masalah hukum ya ini termasuk hulul juga ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam. Janganlah sebagian kamu makan harta sebagian lain ya dengan cara yang batil ya dengan cara batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya ya kamu dapat makan sebagian daripada harta benda milik orang lain itu dengan cara dengan jalan berbuat dosa ya dengan cara yang yang batil ismi. Nah demikian wa antum ta'lamun ta sementara kamu mengetahuinya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita, eh, mengabarkan kepada kita salah satu di antara kehancuran orang-orang Yahudi adalah mereka suka makan as-suhat. Sammauna lil akalunalis akaluna lis-suhti. Orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita-berita bohong, isu-isu, ya kemudian gosip-gosip ya Nah itu merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi. Jadi bagi yang punya kegemaran dengar gosip isu, nah itu termasuk meniru ya melatahi orang-orang Yahudi. Akaluna suhti dan banyak memakan yang haram disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa maksudnya adalah mereka suka makan suap, suka menerima suap. Dan menerima suap itu termasuk gulul. Ya, menerima suap itu termasuk gulul. Ya, bagaimana tidak ya eh, hadiah saja ya yang diterima oleh seorang pegawai itu termasuk gulul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hadayal umal minal gulul. Ya, hadiah yang diterima oleh seorang pegawai itu adalah gulul. Itu termasuk gulul. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al Imam Imam Ahmad ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syalbani di dalam Irwaul Ghalil. Ya, Imam Ahmad mengatakan mana alamu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam imtana anis salah ala ahadin illal ghal wa qatilu nafsihi. Ya, kami tidak mengetahui bahwa Rasulullah ya, e, menolak untuk menyolati jenazah seseorang melainkan seorang yang melakukan hulul, ya korupsi dan juga orang yang membunuh dirinya sendiri. Nah, mungkin perlu ditambahkan dari perkataan Imam Ahmad ini yaitu orang yang berhutang, orang yang mati meninggalkan hutang. Nah, demikian. Dan Rasul mengatakan, hadayal umal gulul. Hadiah yang diterima oleh seorang pegawai atau pekerja, ya, itu adalah termasuk gulul. Ikhwanifiddin, a'azan ya Allah wa iyakum jami'an. Baik. Ya, jadi itulah ya, eh, salah satu di antara kebiasaan orang-orang Yahudi, yaitu mereka suka mendengar berita-berita bohong dan mereka suka memakan harta-harta yang haram. Nah demikian. Jadi yang punya eh, hobi mendengarkan infotainment yang ya banyaknya itu gosip dan isu-isu kabar-kabar burung, kabar-kabar yang tidak benar. Nah itu termasuk melatahi orang-orang Yahudi khonifiddin azan Allah wa iyyakum jami'an. Dan juga Rasul telah melaknat ar-rasi wal murtasi. Allah Rasulullah telah melaknat penyuap dan yang menerima suap ya nah demikian jadi itu termasuk sikap hulu korupsi mengambil harta negara tanpa hak ya melakukan eh, menerima suap di dalam tugasnya atau menerima hadiah di dalam tugasnya nah ini termasuk perbuatan hulul atau perbuatan korupsi yang dilarang di dalam Islam dan termasuk dosa besar wal billah ya jadi eh, menerima uang suap ini termasuk dosa besar dan termasuk hulul demikian juga menerima hadiah ya pejabat ataupun pegawai yang menerima hadiah di dalam tugasnya ini termasuk uh, kategori suap dan termasuk juga uh, bagian dari al-ghulul ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian di zaman sekarang ini ya, sebagian orang ada yang menyerahkan urusannya kepada orang lain untuk mendapatkan hak mereka kembali Nah, oleh karena itu ada yang bertanya ya, mengajukan pertanyaan, bolehkah seorang muslim memberikan hadiah atau pemberian atau tips ya kepada seseorang agar orang tersebut memberikan uh, hak ya haknya ya kepada yang yang memiliki hak. Ada beberapa ulama yang membolehkannya. Mereka mengatakan hadiah eh, tersebut tidak termasuk suap sebab suap dilakukan untuk menghapus kebenaran dan untuk membenarkan yang batil, ya untuk menghalangi hak. Nah, itu termasuk suap. Sementara kasus seperti ini tidak uh, tidak untuk itu, tidak termasuk di dalamnya. Ya, yaitu kadang-kadang eh, kita punya hak yang dihalangi oleh uh, penguasa ataupun oleh ya pegawai atau pejabat ya kita katakan Ya sering seperti itu kita punya hak tapi hak kita justru dihalangi. Nah dalam hal seperti ini bolehkah kita mengeluarkan hadiah uang agar hak kita itu kita peroleh? Sebagian ulama mengatakan ini dibolehkan. Nah ini tidak termasuk suap karena kita tujuan kita adalah untuk mengambil hak kita bukan untuk merampas hak orang lain, bukan untuk menghapus kebenaran dan juga bukan untuk membenarkan yang batil. Nah, kita untuk mengambil hak kita, sebagian ulama membolehkannya. Namun ada sebagian lagi yang tidak membolehkannya. Ya, yang tidak membolehkannya. Mereka mengatakan bahwa memberikan sejumlah harta kepada orang yang menahan hak orang lain atau memberikan hadiah kepada mereka berarti turut membantu mereka untuk melakukan kedaliman dan membuat mereka terus-menerus menahan hak orang lain. Nah ini artinya bekerja sama di dalam melakukan dosa dan pelanggaran. Ya wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kamu saling tolong menolong di dalam melakukan dosa dan pelanggaran. Nah kemudian alasan mereka juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang-orang Ansar agar selalu bersabar ketika melihat ya sikap egois atau uh, apa namanya sewena, sikap semena-mena atau tindakan semena-mena dari para penguasa atau perkara-perkara mungkar lainnya. Demikianlah yang seharusnya dilakukan oleh siapa saja yang terhalang haknya, ya, dan merelakan hak mereka atau sebagian dari harta mereka. Sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, eh, ati isma wati wa in daraba dhahrak wa akhadha malak tetap taati dan tetaplah e, kamu mendengar dan taat, tetaplah kamu di atas ketaatan meskipun mereka memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Nah demikian. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa hadiah yang diterima oleh pejabat termasuk hulul, termasuk korupsi, maka tidak boleh membantunya di dalam e, dalam melakukan korupsi itu. Wallahu alam itu ada dua pendapat dari e, kalangan ulama berkaitan dengan masalah tersebut ya. Nah, demikian ikhwani fiddina jami'an ya yang terbaik memang ya itu tidak ya kalau bisa ya kalau bisa kita menghindari ah, hal-hal semacam ini ya menghindari hal-hal semacam ini itu yang terbaik tentunya tanpa diragukan lagi ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari uh, apa namanya eh, perkara-perkara uh, dan urusan-urusan seperti ini Ya, nah demikianlah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, pertemuan kita pada hari ini berkaitan dengan ya apa namanya? Uh, masalah uh, hulul ya, masalah korupsi ya di dalam harta rampasan perang maupun di dalam harta yang harta-harta yang lainnya termasuk harta baitul mal, harta zakat ataupun harta negara, harta umat. Ya, ini termasuk uh, dosa besar yang diancam keras terhadap pelakunya di dunia maupun di akhirat. Di dunia, ia akan mendapatkan hinaan dan celaan. Ia mendapatkan sebutan yang buruk. Ya bahkan jenazahnya tidak disolati. Ya, disyariatkan untuk tidak disolati oleh orang-orang yang terpandang. Tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ya demikian pula Allah Subhanahu wa taala di akhirat akan mengancamnya dengan ancaman neraka, nar, ya dengan ancaman yang berat pada hari kiamat yaitu adab ia akan dibakar dengan harta yang telah dicurinya itu. Ya dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ya salat ya e, sodakoh ya sodakoh ya dari harta hulul tadi. Ya kalaupun dia bersodakoh dari harta korupsinya itu maka Allah tidak akan menerima. Rasulullah mengatakan la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur wala sadaqatan min hulul. Allah tidak akan berima, menerima sebuah salat tanpa wudhu, tanpa bersuci, dan Allah tidak akan menerima sedekah dari harta gulul. Dan Nabi juga mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih, menjama amalan haraman summa tasaddaqa bihi, ya, ya laik uh, eh, laisa fihi ajrun wa kana isruhu alaihi. Barang siapa yang mengumpulkan harta yang haram kemudian dia menyedekahkan, maka tidak ada falaisa fihi ajrun maka tidak ada pahala ya baginya pada sedekah itu ya pada sedekah itu dan dosanya dosa mengumpulkan harta haram itu tetap dipikul olehnya yaitu dosa tetap dosa sementara uh, amalnya itu tidak berkenan dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala bahkan dia akan menanggung tetap menanggung akibatnya pada hari kiamat atas apa yang telah dilakukannya yaitu mengumpulkan harta dengan cara yang uh, haram. Demikian ikhwanifiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. taib, nah, kami ucapkan terima kasih. Nah, ada lagi Ustaz? Ya demikian nah, ya kita lanjutkan untuk menjawab. Nah, baik terima kasih jazakallah khairan atas uh, materi dan pembahasan yang penuh manfaat yang telah disampaikan oleh Alustad di pagi hari ini dan saudaraku seiman, pembahasan yang bermanfaat ini akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan kita akan memperluas materi dan pembahasan dengan pertanyaan-pertanyaan yang Anda kirimkan melalui pesan singkat 0819896543 atau bisa menghubungi kami via telepon di 0218236543. Dan saat ini sudah ada Bu Santi di Depok yang akan bertanya untuk kesempatan pertama. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan. Saya mau tanya, kalau misalnya Mohon maaf Ibu sebentar uh, dikecilkan volume radionya biar tidak ada feedback Bu. Assalamualaikum. Uh, kalau misalnya ada nah. di antara harta kita eh, itu ada harta-harta yang abu-abu gitu ya. Kita sebenarnya tidak bermaksud mencurinya, tapi ternyata tahu-tahu misalnya dari barang, atau apapun yang ternyata bukan milik kita, sementara kita sendiri tidak tahu kemana harus mengembalikannya. Itu bagaimana ya uh, untuk membersihkannya? Soalnya iya. khawatir khawatir uh, kena hukuman gulul itu. Iya. Ya, nah, gitu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, salah satu cara untuk membersihkan harta adalah dengan bersedekah. Kalau kita mengetahui ya bahwa harta itu milik orang lain, maka kewajiban kita ya tentunya mengembalikannya kepada yang bersangkutan perbuatan kita itu tidak lepas dari dua kemungkinan. Pertama, kita sadar kita mengambil barang orang lain ini merupakan suatu kesalahan dan kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tidak sadar, kita tidak tahu tiba-tiba barang itu sudah ada pada kita. Kadang-kadang kejadiannya ya kita uh, tidak sadari, kan begitu ya. Nah, tentunya ini kewajiban kita mengembalikannya kepada yang yang yang yang memiliki atau pemiliknya. Ini jika pemiliknya kita ketahui. Nah, jika pemiliknya tidak diketahui, ya pemilik barang itu tidak kita ketahui, maka ya kita uh, uh, yang terbaik adalah kita menyedekahkannya, kita sedekahkan uh, barang itu fi sabilillah ya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau barang itu milik negara atau milik umat, maka kita kembalikan ke negara ya, kita kembalikan ke umat Nah, itu barang-barang milik umat. Ya, nah demikian ya. Untuk eh, apa namanya? Eh, kita katakan kehati-hatian eh, ya hendaknya kita eh, perlu ya ber, apa namanya? waspada dan ketat di dalam masalah eh, harta ini, yaitu kita mengetahui eh, dari mana kita mengambilnya dan kemana kita belanjakan harta itu. Nah, demikian ya, ikhwanifiddin para pendengar yang berbahagia. Nah, jazakallah khairan atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Kemudian di kesempatan yang kedua masih dari telepon ada Umu Hasan di Cikarang. Silakan Umu Hasan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini uh, Afan, uh, suami pindah bagian ke bagian pembelian. Kemudian hmm. uh, kemarin ini dapat bingkisan dari uh, apa? Klien. Uh, klien hmm. itu. Tapi sudah kita tolak. Uh, kemudian dia telepon yeah. ke ke PT Eh, katanya uh, eh, PT itu sudah diberikan gitu hadi eh, bingkisan itu sudah untuk PT ada untuk pribadi juga ada nah, hmm. nah, itu bagaimana kita apakah kita boleh menerima yang untuk pribadi atau sebaiknya uh, bingkisan itu Eh, keseluruhannya di, uh, uh, hmm, apa bagaimana PT, begitu ya. iya tapi yang kemarin tuh uh, untuk PT juga sudah diberikan hmm. jadi dari klien itu mengatakan memang ini uh, hadiahnya untuk bapak yang untuk PT ada lagi begitu ya. bagaimana Ustaz Baik. ya jazakallah khair assalamualaikum warahmatullah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih umum silahkan Ustaz ya uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan tadi hadaya umal min hulul. Hadiah yang diberikan kepada pekerja ya waktu dia bertugas itu termasuk hulul. Itu termasuk hulul. Nah, e, dan juga Rasulullah mengatakan coba lihat, coba dia duduk di rumahnya, yaitu artinya dia tidak memegang jabatan itu. Apakah hadiah itu akan datang kepadanya? Ya, eh, parsel-parsel yang biasa diterima oleh para pejabat atau orang-orang yang berkedudukan itu datang ketika dia menjabat. Ya, ketika dia menduduki satu jabatan, maka parsel itu datang ya kepadanya. Bahkan bisa satu kamar itu parsel Ya, sangkit banyaknya parsel itu datang kepadanya. Ketika dia menjabat, ya kedudukan itu. Nah, ketika dia tidak menjabat kedudukan itu, maka satu parsel pun nggak ada yang mampir ke rumahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada maksud dan tujuan tertentu dari hadiah yang diberikan ya kepadanya nah, ya. ya hadiah yang diberikan kepadanya. Nah memang begitulah beratnya jadi pegawai, begitulah beratnya jadi pejabat. Itu resiko yang harus kita uh, terima. Itu adalah uh, apa namanya uh, uh, kita katakan tanggung jawab yang harus kita pikul ya sebagai pekerja agar kita tidak uh, apa namanya jatuh di dalam ya uh, riswah ataupun uh, sejenisnya. Nah demikian ya, nah demikian ya baiknya tidak diterima hadiah-hadiah seperti itu karena ada tentunya tujuan-tujuan di balik itu ya ada tujuan-tujuan agar kita melunak sikapnya kepada orang-orang itu kan begitu ya hingga akhirnya kita terdorong untuk berbuat curang ya biasanya kecurangan-kecurangan itu lahir di situ ya lahir dari situ ya adanya permainan-permainan di bawah tangan atau lain sebagainya itu berawal dari hadiah-hadiah yang diberikan semasa atau di dalam tugas ya atau ketika kita bertugas gitu, ketika kita menjabat datanglah hadiah-hadiah itu minimal itu akan mempengaruhi kita di dalam bekerja ya kita akan mempengaruhi kita dalam menjalankan tugas nah demikian ya suatu ketika nanti ketika ia ingin main mata dengan kita kita nggak bisa menolak karena kita sudah termakan budi dengannya dengan hadiah yang diberikan yang kita terima. Nah, kebanyakan korupsi-korupsi di Indonesia itu berawal dari situ. Ya, berawal dari hadiah-hadiah, tips-tips dan lain sebagainya. Gratis apa namanya? Eh, eh, kita fasilitas-fasilitas gratis yang diberikan. Nah, akhirnya ya berujung kepada sikap lemah di dalam menjalankan tugas. Akhirnya mudahlah ya pegawai atau pekerja itu disogok, disuap atau ya artinya uh, kong kali kong ya bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk meloloskan proyek mereka atau dan sejenisnya. Nah, demikian Ekonifidin. Jadi yang terbaik adalah ya hindari. Itu yang lebih baik, lebih selamat bagi kita ya lebih uh, apa namanya berwibawa bagi kita sebagai seorang pegawai, seorang pejabat dan juga lebih uh, memudahkan kita di dalam menjalankan tugas-tugas kita tanpa terpengaruh dengan uh, apa namanya dengan unsur-unsur lain. Seperti kata Nabi tadi, coba dia duduk di rumahnya, yaitu dia tidak men, men, menjabat uh, memegang jabatan itu. Apakah datang hadiah-hadiah itu kepadanya sebagaimana yang saya sebutkan tadi? Coba seorang pegawai atau seorang pejabat ketika dia menjabat, parsel yang datang kepadanya itu banyak sekali, hampir satu kamar saya kita sebutkan tadi. Nah begitu dia tidak menjabat lagi, ya baru tahun kemarin dia tidak menjabat lagi, tahun depan hari raya berikutnya atau hari Idul Fitri berikutnya, nggak ada satu parsel pun yang datang ke rumahnya. Nah ini menunjukkan bahwa orang-orang yang memberikan hadiah itu ada tujuannya tentunya, ya. Nah demikian, Khonifuddin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Berikut di kesempatan ketiga masih dari penelpon ada Ibu Siti di Jakarta silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Afwan, anak ingin bertanya. Ya, ingin bertanya. Begini, suami ana udah meninggal Ustaz. Uh, tahun 2010. Kemudian beliau meninggalkan uh, sedikit harta. Alhamdulillah gitu ya. Kemudian uh, apakah uh, uang kalau eh, empat puluh jutaan itu sudah mencapai nisab Ustaz. Nah, sedangkan kami eh, beranak tiga ini belum eh, masih sekolah, anak kami masih sekolah. Saya belum punya pekerjaan gitu Ustaz. Mohon penjelasan hmm. demikian. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Silahkan, Ustaz. Ya, uang 40 juta itu sudah mencapai nisab ya untuk, sudah mencapai nisab emas sekarang ini ya nah, dan dikeluarkan darinya dua setengah persen ya dan setelah berlalu e, masa satu haul ya pada harta itu ya e, dan boleh di eh, apa didahulukan ataupun dipercepat pengeluaran zakatnya dua setengah persen itu sebelum tiba masa haul jika diperkirakan harta itu bertahan sampai masa satu haul yaitu satu tahun Nah demikian berkaitan dengan harta 40 juta itu. Nah itu sudah uh, setelah dikeluarkan ya, setelah dikeluarkan satu utang-utang ya yang kita miliki ya, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan harian yang kita harus keluarkan ya, tanggungan-tanggungan yang harus kita keluarkan nah itu dikeluarkan semua. Nah, sisanya itu adalah harta yang harus dijakati. Wallahu a'lam bisawab. Apabila sudah mencapai nisab, dan telah berlalu satu haul itu satu tahun dari harta tersebut ya nah demikian wallahu alam baik terima kasih atas jawabannya dan kita angkat berikut dari pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk dari pendengar uh, di Jakarta yang menyampaikan pertanyaannya ya Ustaz saya adalah uh, istri dari seorang anggota polisi beliau seorang reserse bagian uh, curanmor yang mana karena di antara kendaraan yang ada di kantor butuh perawatan, maka dari kantor suami menitipkan kendaraan eh, motor untuk dipakai oleh suami dan saya e, untuk keperluan pribadi sampai diambil oleh pemiliknya. Apakah e, hukum dari motor tersebut? Apakah boleh bagi e, kami untuk memakainya ataukah bagaimana Ustaz? Jazakallah khairan. Eh, tadi sudah kita bahas tentang larangan memanfaatkan sesuatu dari harta ghanimah sebelum dibagikan atau harta e, negara, harta zakat, harta baitul mal, ya, harta yang dititipkan ya termasuk juga di dalamnya e, harta titipan ya e, sebelum itu diserahkan kepada yang berhak untuk memilikinya atau menggunakannya. Nah, eh, azani Allah wa ayyakum jami'an. Oleh karena itulah sekarang ini eh, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang kita lihat berkaitan dengan eh, apa namanya barang-barang milik negara, ya baik itu kendaraan atau ya ataupun yang lainnya, ya di mana itu digunakan tanpa amanah, ya tanpa amanah digunakan bukan untuk tugasnya ya seperti mobil dinas digunakan untuk selain dinas ya kendaraan dinas yang digunakan bukan untuk dinas bahkan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan dinasnya dengan tugasnya nah ini termasuk uh, yang dilarang ya termasuk yang dilarang uh, tadi al Imam Musyaukani mengkategorikannya sebagai uh, suatu yang apa namanya uh, hulul ya suatu hulul nah demikian wallahu alam bisawab Nah, kaitannya nah, dengan namun iya. ya, sebagian ahli ilmu mengatakan Ya. ya, sebagian ahli mengatakan apabila seorang muslim membutuhkan sesuatu daripada uh, darinya ya di medan perang, ya sementara kaum muslimin tidak memiliki suatu kelebihan untuk menutupi kebutuhannya, maka boleh baginya mengambil apa yang menjadi kebutuhannya dengan syarat mengembalikannya sesuai Eh, apa namanya sudah peperangan. Artinya kalaulah ya dibutuhkan itu misalnya kalau uh, tidak dirawat ya maka atau didiamkan maka akan hancur karena kendaraan kalau uh, tidak dipakai juga akan hancur iya. ya maka dibolehkan untuk e, merawat barang itu ya untuk merawat barang itu dan dikembalikan sesuai dengan kondisinya. Nah demikian wallahu alam bisawab. Nah, nah, terima kasih atas jawaban yang telah Ustaz sampaikan. Berikut di kesempatan selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Wagino di Jambi yang bertanya, Ustaz saya seorang lurah yang mendapat upah satu tahun sekali. Tapi tahun lalu saya cuma kerja uh, dua bulan dan selanjutnya sakit selama beberapa bulan. Apakah upah yang satu tahun eh, sekali tersebut boleh untuk saya ambil atau bagaimana Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Ya tentunya eh, kita cuma bertugas dua bulan. Sepuluh bulan tugas itu kan dipikul oleh orang lain atau yang menjadi wakil kita atau yang menjalan yang eh, menggantikan kita. Maka ya dibagilah kepada orang yang menjalankan tugas itu selama sepuluh bulan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Kemudian kita angkat pertanyaan dari uh, Pak Hidayat di Cilengsi. Ustadz, uh, bila ada infak dengan uang hasil dari korupsi, uh, apakah uh, bagaimanakah hukumnya? Apakah diterima ataukah tidak? Nah, namun bila sudah bertobat, apakah infak tersebut tetap uh, juga tidak diterima? Mohon uh, penjelasan dari Ustadz Jazakallah Heran. Iya, Eh, tentunya penggunaannya boleh ya digunakan ya uh, untuk uh, kepentingan kaum muslimin ya nah itu lebih bagus daripada digunakan untuk suatu yang memudaratkan kaum muslimin itu lebih parah lagi ya nah adapun perbuatannya itu itu termasuk dosa dan dia harus bertaubat darinya ya dia harus bertaubat darinya ya namun dia tidak memperoleh apa-apa dari apa yang telah disedekahkannya eh, itu ya eh, Nabi mengatakan syirokun minar atau syirakani minar ya e, seutas tali sepatu dari api neraka atau sepasang tali sepatu dari api neraka nah kecuali dia betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha dia iringi taubatnya itu dengan iman dan amal soleh ya setelah dia kembalikan harta itu kepada pemiliknya ya dia iringi taubatnya itu dengan iman dan amal soleh ya salah satu amal soleh adalah menuntut ilmu dan dia rajin bersedekah setelah sebelumnya dia lalai di dalam urusan harta itu nah kemudian ya dia apa namanya e, tidak mengulangi perbuatannya walam yusir walam faalu tidak meneruskan atau tidak kembali melakukan perbuatan yang sama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yubaddilu sayiatihim hasanat. Allah akan mengganti keburukan-keburukan itu menjadi eh, kebaikan-kebaikan. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai uh, tabungan pahala baginya jika dia betul-betul dan sungguh-sungguh bertobat. Wallahu alam nah, Jazakallahu khairan atas jawabannya dan satu pertanyaan kembali dari pesan singkat dari Abu Karimah di Matraman yang uh, bertanya, Ustadz Eh, saya bekerja di bidang ekspedisi, kemudian ada barang-barang yang tertumpuk sudah lama, dan karena barang ini eh, tidak diambil oleh pemiliknya, pihak kantor akan membakar barang-barang tersebut. Kemudian sebagiannya saya ambil sedikit. Apakah hukumnya dari hal ini? Apakah boleh? Dan eh, mohon nasihat dan penjelasan dari Ustadz Jazakallah Khairan. Ini berkaitan dengan perjanjian yang ada antara perusahaan dengan uh, pemilik barang. Ya, uh, kita nggak tahu di situ apakah ada perjanjian apabila tidak diambil dalam waktu sekian apa sekian hari atau sekian bulan atau sekian tahun maka barang itu hangus kita tidak uh, tahu apakah ada peraturan seperti itu perjanjian ya persyaratan seperti itu kalau ada persyaratan seperti itu al mukminu anda ala syurutihim orang-orang mukmin itu atau al muslimuna ala syurutihim orang-orang Islam itu harus menepati persyaratan yang telah disetujuinya nah demikian ya nah dalam hal ini tentunya itu menjadi wewenang eh, perusahaan itu Nah, kalau misalnya dia kebijakannya dibakar ya dibakar ataupun di ya, apa namanya dimilikinya ataupun dimusnahkannya itu eh, kembali kepada perusahaan itu. Namun tidak boleh para pegawainya mengambilnya diam-diam tanpa pengetahuan perusahaan atau tanpa seizin perusahaan itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Nah, nah tapi kalau dia mengambilnya dengan seizin Eh, menggunakannya ya mengambil dengan seizin apa namanya e, perusahaan itu wallahu alam ini tidak mengapa. Nah, demikian. Ini jika ada pers apa namanya? persyaratan ataupun perjanjian ya. Ya, demikian. Kalau tidak ada maka perusahaan itu tidak boleh menggunakan harta itu sampai pemiliknya datang. Wallahu alam bisawab. Baik, terima kasih. Kemudian kita angkat dari pesan singkat kembali dan ini banyak disampaikan pertanyaannya uh, oleh para pendengar diantaranya Ibu Yuni di Tebet, uh, Abu Wafa di uh, Cilengsi dan beberapa penanya yang lainnya yang bertanya, ya Ustadz, bagi seorang pengajar, uh, guru baik di SD, SMP ataupun SMA uh, yang uh, saat ini terjadi banyak di antara guru atau uh, eh, di, di antara wali murid yang memberikan hadiah-hadiah ketika penerimaan rafot ataupun menjelang Idul Fitr. Bagaimanakah hukum dari hal ini? Apakah diperbolehkan untuk diambil? Mohon penjelasannya jazakallah khairan. Ya, itu tidak mengapa ya bagi uh, guru ya menerima hadiah dari wali murid ataupun dari apa namanya jika tidak ada tendensi apa-apa yaitu ingin e, agar anaknya diperlakukan istimewa atau diberi nilai yang lebih dan lain sebagainya. Nah demikian wallahu alam bisawab ya e, karena e, itu termasuk ya kita membahas kebaikan dengan kebaikan ya karena dia telah mendidik anaknya mungkin dia ingin kepada rasa terima kasih ya maka dia eh, memberikan hadiah kepada guru itu wallahu alam ini tidak termasuk hmm. uh, dalam pembahasan kita pada hari ini namun bila terjadi nah, tendensi ya. uh, yang lain Ustaz uh, kita mengetahui uh, orang tua wali titipan, titipan. Nah, orang tua wali yang memberikan lebih itu bagaimana Ustaz sehingga akhirnya memberikan dampak si guru itu bersikap mengistimewakan anaknya begitu Ustaz bagaimana ya kalau ada titipan-titipan tertentu ya, dari wali-wali santri yang memberikan dia tersebut maka dia wajib menolaknya. Nah demikian. Nah, ya. Karena juga kita tidak boleh eh, menolak hadiah dari seorang muslim. Ya, menolak hadiah dari uh, seorang muslim itu tidak boleh ditolak kecuali ada tujuan-tujuan batil atau tujuan-tujuan yang menyimpang dari hadiah tersebut. Demikian wallahu alam bisawab. Baik. Nah demikian ya. Baik, itu adalah sebagai ada mungkin enam. ungkapan rasa nah. ya terima kasih dari eh, wali-wali uh, santri itu orang tua orang tua itu yang merasa anaknya telah dididik dan lain sebagainya. Jadi guru-guru itu ya bolehlah menerimanya ya demikian. Baik Ustaz. Ya uh, demikian juga mungkin sekarang ini ya para ustadz juga banyak dapat hadiah itu <laughs> lebaran ini. nah. Atau kru kru roja juga. <laughs> Ya alhamdulillah Ya. Hmm. ya selama tidak ada nah, apa namanya eh, tujuan-tujuan uh, yang batil di balik itu ya tidak mengapa wallahu alam Baik, terima kasih. Nah, ini tidak berkaitan dengan bahasan kita pada uh, pagi ini wallahu alam. Baik Ustaz, uh, masih ada waktu saja ya, untuk satu penanya terakhir tampaknya di pesan uh, di telepon kita di uh, pagi ini. Nah, ya, ya. halo. halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana Ibu? Eh, mohon maaf dikecilkan volume radionya, Bu. Iya, dari mana Ibu? Dari Umur Rama di Jakarta. Silakan omong. Om oh, mau tanya Ustaz, karena kejahilan dulu pernah minjam uang di bank dan yeah. itu pun bayarnya nyicil. Nah sekarang kalau misalnya nih eh, gaji dari 5 juta itu dengan punya utang masih masih wajib nggak mengeluarkan dua dua setengah persen, tapi punya utang gitu Ustaz. Iya. iya. iya. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Kaitannya mungkin dengan iya, yang pertama, zakat, zakat ya. mal mungkin saja ya? zakat penghasilan. Zakat penghasilan. Tidak ada zakat dari pengha dari penghasilan ya dari uh, gaji ataupun uh, up, uh, apa namanya upah atau uh, penghasilan yang kita peroleh ya nah demikian uh, Rasulullah SAW tidak pernah mengambil uh, zakat dari uh, para pedagang atau dari para pegawai pada masa beliau beliau hanya mengambil zakat uh, emas dan perak dari mereka nah demikian artinya ya para pegawai ataupun pedagang yang sudah punya emas dan perak itu uang ya ya eh, itu wajib mengeluarkan zakat dari uang yang mereka miliki dari uang yang mereka simpan bukan dari uh, eh, hasil uh, eh, dari apa namanya harta perdagangan mereka dan bukan juga dari gaji yang mereka terima tapi dari simpanan emas dan perak yang mereka miliki dari uang yang mereka simpan nah demikian jadi kalau kita punya gaji 5 juta misalnya ya tapi kebutuhan per bulan ya habis bahkan kurang. Nah, kalau kurang atau pas-pasan itu termasuk miskin kita itu sebenarnya. Bahkan kita ya termasuk ya orang yang berhak menerima zakat. Nah, demikian ya. Nah, e, itu tergantung daerahnya ya. Antara satu daerah dengan daerah yang lain tentunya berbeda. Ya UMR-nya kan begitu ya. Nah, nah, demikian. Jakarta saya tidak tahu berapa. Ya, nah, tapi yang jelas kalau eh, Eh, kebutuhan kita itu ternyata lebih besar daripada pendapatan kita atau ya minimal pas-pasan, ya tentunya tidak ada yang bisa kita tabung. Nah, kita termasuk orang yang tidak berhak mengeluarkan zakat. Apalagi kita masih punya hutang yang harus kita lunasi. Kalaupun kita punya simpanan, ya dan simpanan itu sudah mencapai nisab, iya. ya, itu pun harus dipotong dari uh, uh, uh, hutang yang kita miliki. Ya, baru sisanya apakah sudah mencapai nisab atau belum. Ya misalnya kita punya 20 e, juta, nah itu sudah sampai nisab. Tapi ternyata kita punya hutang 15 juta. Nah, kita keluarkan dulu hutang ini, ya 15 juta, tinggal 5 juta, 5 juta sekarang ini belum e, mencapai nisab. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian jawabannya. Nah, pertanyaan e, Ibu tadi menutup perjumpaan kita Ustaz. Kami ucapkan terima kasih jazakallah heran dan e, kesimpulan akhir ataupun untuk untuk e, perjumpaan kita silakan. Ya, uh, para pendengar yang budiman, Alhamdulillah pada pagi ini kita telah membahas uh, kabirah yang ke-22, yaitu haramnya gurul dan korupsi, ya terhadap harta ghanimah, harta baitul mal, harta umat, harta zakat, atau uh, sejenisnya. Karena itu termasuk perbuatan khianat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai perbuatan khianat. Dan eh, Khonifuddin perbuatan hulul ini akan mendatangkan kehinaan di dunia, celaan di dunia dan juga azab di akhirat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innaha ah, arun wa sanarun wa narun ah, ala sahibihi yaumal qiyamah. Ya, ini itu merupakan ar, celaan, hinaan dan api ya, pada hari kiamat, api yang akan membakarnya pada hari kiamat. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang melakukannya, yaitu jenazahnya tidak disolati oleh para tokoh masyarakat atau tokoh agama atau alim ulama ya orang-orang soleh sebagai bentuk kehinaan baginya di dunia ya nah sebagai bentuk eh, kehinaan baginya di dunia sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad tadi bahwa kami tidak mengetahui Rasulullah emang eh, apa namanya menolak untuk menyolatkan jenazah seseorang melainkan seorang yang melakukan hulul dan seorang yang membunuh dirinya sendiri. Nah demikian. Jadi intinya adalah hendaknya kita menjauhi perbuatan dosa besar ini yaitu melakukan hulul dan korupsi terhadap harta wanima, harta baitul mal ataupun harta zakat. Demikianlah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan harta kita dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa ya e, berada di atas e, agamanya, di berada di atas sunnah nabinya dan kita dijauhi dari e, mara bahaya dan fitnah di dunia maupun di akhirat. Demikianlah e, pertemuan kita pada e, hari ini mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan bagi para pendengar yang berbahagia. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah ali wa lakum muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Jazakallah heran eh, kami sampaikan untuk Ustadz yang telah meluangkan waktunya di pagi hari ini dan telah menyampaikan pembahasan yang penuh manfaat dari eh, Al-Kabair eh, Kabirah yang ke-22 di kesempatan pagi hari ini mengenai Uhulul. Semoga bermanfaat apa yang beliau sampaikan dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan. Kami mohon ya maaf yang sebesar-besarnya untuk Anda yang telah berupaya menghubungi kami via telepon untuk bertanya atau juga Anda yang telah menyampaikan pertanyaan melalui pesan singkat yang tidak bisa kami ajukan pertanyaannya di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa mengikuti dan menyimak materi selanjutnya dari eh, dosa-dosa besar yang lain yang disampaikan oleh Al Ustaz Abu Ehsan Al-Maidani hafirullah langsung dari kediaman beliau di kawasan kota Medan, Sumatera Utara di kesempatan setiap Selasa pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kami dan terima kasih kami ucapkan atas partisipasi serta kebersamaan Anda di pagi hari ini. Mohon eh, maaf atas segala kekurangan dan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فقرأوا ما تيسر من القرآن وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجوراً الموجة تجنم كيلو هرتز للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم